Alhamdulillah ala ihsan wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila liwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-32 bab qaulillahi ta'ala fa'alallahi fa'alallahi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman ini merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mulai membahas tentang ibadat qalbiyah, amalan-amalan hati. Sudah kita bahas sebelumnya tentang al-mahabbah, cinta kepada Allah, dan bagaimana syirik terjadi pada masalah cinta kepada Allah. Terus kita lanjutkan pula tentang al-khawf minallah, takut kepada Allah, bagaimana syirik dalam al-khawf masalah khawf. dan sekarang kita akan bahas tentang tawakal Bahasnya tawakal hanya untuk Allah bahkan Allah berkata wa alaillahi fatawakalu hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mukminin jika kalian benar-benar beriman dan tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan atawakal atawakul bahasa Arabnya tawakul ya. Tawakul adalah nisfuddin. Tawakal itu setengah agama. Karena ibadah atau agama dibangun di atas ibadah dan tawakal. Ibadah dan tawakal. Karenanya dalam Al-Quran banyak ayat menggandengkan antara ibadah dengan tawakal. Contohnya, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ini ayat kita diperintahkan untuk baca banyak sekali. Paling tidak minimal dalam satu hari 17 kali dalam solat lima waktu. Ya, kita baca iya karena abud hanya kepada engkau lah kami beribadah. Wa iya karena stain dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah apa? Tawakal. Ya, alaihi tawakal tuwa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Allah berfirman fa buduhu wa tawakkal alaihi. beribadahlah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman, kami beriman kepadanya wa alaihi tawakkalna dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal azizir 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was samiul alim. Bertawakallah kepada Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang sholat. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat menggandeng antara antara ibadah, ibadah dengan uh, tawakal. Yang menunjukkan bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah setengah daripada agama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> berfirman ya Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal ini ibadah yang sangat hebat. Oleh kerana di antara ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab kata Allah Subhanahu wa taala wa ala rabbih kalum wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Apakah itu hakikat tawakal? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Tolong antum perhatikan dengan serius ke papan tulis ya. Tawakal dalam bahasa Arab at-tawakal kita kembali kepada tawakal. Tawakal dibangun di atas di atas dua perkara ya. Yang pertama adalah eh, tafwidul amr ila Allah itu menyerahkan urusan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian sudah bisa itu, itu yang lama. Yang pertama adalah tafwidul amr ila Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua badrul asbab. Yaitu melakukan sebab. Yang kalau dalam bahasa kita istilahnya ikhtiar. Padahal ini bahasa yang salah ya. Ikhtiar itu pilihan. Kalau kita artikan apa? Usaha. Harus ikhtiar. Maksudnya harus apa? usaha. Tapi ya bahasa Indonesia namanya apa? Ikhtiar. Ini disebut dengan tawakal. Kalau hanya bersandar kepada salah satunya, maka itu tawakal yang uh, yang keliru. Ya. Pertama kita bahas adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang tidak mungkin dia bisa memfokuskan hatinya untuk menyerahkan urusannya segala segala urusannya sepenuhnya kepada Allah kecuali kalau dia benar-benar paham tentang tauhid uh, rububiyah dan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-asma sifat. Was sifat. Kenapa? Karena kalau dia menyerahkan urusan kepada Allah dia tawakal, dia harus yakin bahwasanya Allah, dia harus percaya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatasi segala urusan bahwasanya dia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aturan Allah itu lebih baik daripada aturannya sendiri. Maka dia harus mengumpulkan antara fikoh ya, fiqh percaya kepada Allah dan juga harus mengumpulkan husnuzan, husnuzan billah. Itu berprasangka baik baik kepada Allah. Contoh, dia percaya kepada Allah. Dia tahu, dia harus yakin dengan rububiyah. Bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur langit, mengatur bumi, matahari tiap hari, berbagai macam urusan, jutaan urusan tiap hari Allah atur perkara-perkara yang besar. Gerakan matahari, gerakan rembulan, lautan, gunung banyak sekali. Nah ente cuma satu ekor saja. Ini mudah bagi Allah untuk urusin ente, gampang, paham? Itu tidak mungkin kita percaya kecuali kita yakin tentang rububiyah. bahwa ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita tawakal, kita yakin serahkan kepada Allah, ya, kita percaya Allah mampu mengatur segala sesuatu. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal bilang apa? Jadi maka jadilah. Maka harus benar-benar paham tentang tauhid rububiyah. Tentang Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Mudabbir, Allah adalah Al-Malik, pemilik segalanya, yang mengatur segalanya, yang menciptakan segalanya, yang menentukan segalanya, baru kita bisa tawakal dengan benar. Paham? Maka harus benar-benar paham tentang tauhid rububiyah. Kemudian husnuzan kepada Allah, tauhid adalah semua sifat. Bagaimana kita bisa husnuzan kepada Allah? Kita harus belajar tentang semua sifat. Ya Allah maha mendengar apa yang kita bicarakan. Allah maha mengetahui isi hati kita. Dan Allah maha sayang, maha sayang kepada hambanya. Allah latif, Allah khabir. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita pelajari. Ya. Allah hakim, maha bijak. Ya. Tatkala kita Allah maha mendengar permohonan hambanya sehingga muncul husnudhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kita bisa bertawakal dengan tawakal yang benar. Menyerahkan urusan kepada Allah tatkala kita benar-benar memahami Tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Nah, pelaksanaan tawakal ini inilah tauhid uluhiyah karena tawakal adalah apa? ibadah. Maka tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Maka saya katakan pelaksana, pelaksanaan tawakal ini tawakal merupakan merupakan uh, praktik dari apa? Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Makanya tatkala seorang melaksanakan tawakal, dia menggabungkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Makanya tawakal ini ibadah yang sangat top. Tawakal ibadah yang sangat tinggi. Karena di balik kalimat tawakal itu banyak sekali ibadah yang dikumpulkan oleh tawakal. Banyak sekali. Di antaranya pengetahuan hamba, pengetahuan hamba, wawasan hamba tentang tauhid rububiyah, wawasan hamba tentang tauhid asma wa sifat, wawasan hamba bagaimana yang benar tentang tauhid uluhiyah. Maka dia bisa bertawakal dengan tawakal yang benar. Dari sini, dari ini semua warna merah enggak ada. Ya? Dari ini semua kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ada tiga kelompok atau tiga orang yang sulit untuk bertawakal. Atau tiga golongan. Yang pertama adalah ahli filsafat, failisuf. Failisuf artinya ahli filsafat. Bahasa Indonesia apa ahli filsafat? Hmm? Failisuf sama. Hah? Filsuf. Ya. Filsuf. Kenapa? Karena seperti pakar filsafat seperti Ibn Sina, dia berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui uh, segala perkara dengan detail, tetapi Allah hanya mengetahui secara global. Ilmu Allah itu ilmu Allah la yata'allaq bil juz'iyat. Ya, bahwasanya Allah ilmu Allah tidak berkaitan dengan yang secara detail. Ini syubhatnya Ibnu Sina dan ini termasuk dalam tesis saya waktu saya S2. Kenapa dia punya syubhat kata dia? Allah itu tidak mungkin tahu segalanya secara detail, Allah hanya tahu secara global. Kenapa kalau tahu secara detail banyak hal-hal yang buruk yang Allah ketahui. Contoh ente. Ente kalau Allah tahu, tahu secara detail, ente masuk WC, ente buang hajat, masa Allah tahu perkara-perkara begini? Allah suci untuk mengetahui hal seperti ini. Berarti Allah hanya tahu yang global-global. Nah, kalau orang meyakini Allah hanya mengetahui yang global-global, bagaimana dia mau tawakal? Jangan-jangan Allah tidak tahu tentang apa yang saya alami. Jangan-jangan Allah tidak tahu bagaimana isi hati saya. Maka susah bagi orang yang ahli filsafat yang terkena syubhatnya, seperti syubhatnya Ibnu Sina, kemudian untuk bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Kalau enggak paham saya ulangi. Kalau nggak paham lagi saya pulang. <laughs> Baik, yang kedua. Uh, yang susah untuk bertawakal adalah qadariyah. Kenapa susah untuk bertawakal? Karena qadariyah meyakini bahwasanya uh, perbuatan hamba di luar kekuasaan Allah. Ini masalah takdir. Tapi mereka mengatakan af'alul ibad ghairu makhluqah, bahwasanya perbuatan hamba bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin menghendaki adanya keburukan. Berarti ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sesuatu di luar kehendak Allah. Jadi segala perkara ada artinya tidak semua kehendak Allah terjadi. Ada berapa perkara-perkara yang luar dari kehendak Allah dan susah kita bertawakal kepada Tuhan yang tidak semua kehendaknya terjadi. Paham? Susah. Apalagi kalau kodariah yang gulat. Kodariah ada dua. Ada yang ekstrim, ada yang tidak. Tadi yang saya sebutkan tadi yang bukan ekstrim. Yang ekstrim mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Repot. Kita mau tawakal sama Tuhan yang tidak tidak, tidak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi. Repot kalau Tuhan seperti ini kita mau tawakal. Paham? Oleh karenanya susah bagi kodariah untuk menerapkan apa? Tawakal. Paham? Yang ketiga Jahmiyah. Jahmiyah susah bertawakal kenapa? Karena Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah tidak mendengar, Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Eh, eh, mereka punya subhat yang banyak. Nah, kita ingin tawakal kita bagaimana menghusnudzon kepada Allah. Allah mengatakan innallaha yuhibbul Mutawakil. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Dalam hati kita Allah tidak mungkin mencintai. Ya Allah tidak cinta saya, gimana Allah perhatian sama sama saya? Paham? Tapi kalau kita yakin Allah mencintai, Allah sayang kepada hambanya, kita akan husnudzon. Maka susah bagi para penolak sifat seperti Jahmiyah untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Inilah eh, bahwasanya praktek tauhid rububiyah semua sifat itu sangat berkaitan dengan masalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingatkan. Tawakal kepada Allah dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, tafwidul amr ila Allah, yaitu menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah Subhanahu dan ini berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati. Kata Imam Ahmad qala Al-Imam Ahmad At-tawakkul amalul qalb Tawakal itu amalan hati. Tetapi tawakal itu tidak sempurna kecuali badrul asbab melakukan sebab atau bahasa Indonesia dengan ikhtiar. Bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah tanpa berusaha. Maka harus ada namanya usaha atau apa? ikhtiar bahasa bahasa kita. Kenapa? Karena di antara hikmah Allah min hikmatillah di antara hikmah Allah Allah yarbut yaitu Allah Allah mengkaitkan mengkaitkan akibat dengan sebab. Yang sering kita bilang dengan sunnatullah, aturan Allah. Allah punya aturan. Yang namanya sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnatullah al-kauniyah atau sunnatullah syariyah Ya matahari begini hujan kalau turun sebab untuk Eh, subur ya, orang bekerja sebab untuk dapat rizki. Ini semua Allah bikin aturan. Ente mau langgar semuanya, ah saya nggak mau ikut. Saya tawakal aja di rumah. Ente kalau mau punya anak, ente harus nikah. Aturannya begitu. Ah, saya pingin Nabi, saya pingin seperti uh, siapa? Punya anak tanpa nikah. Siapa? Nabi Adam, Nabi Adam menikah, Maryam tidak nikah punya anak. Ya akhi, orang yang menikah saja belum tentu punya anak. Apalagi ente jomblo, gimana punya anak? Miskin ente. <laughs> dia ingin melanggar semua aturan Allah. Allah sudah bikin aturan banyak namanya sunatullah, dia ingin melanggar semuanya. Enggak benar. Ente kalau mau dapat tahqiqul murad, ingin dapat tujuan, Anda harus mengikuti sunatullah, usaha. Tetapi ini semuanya sebab yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyuruh orang-orang mulia untuk mengambil sebab. Contoh, Allah berfirman kepada kepada Maryam. Perintah Allah kepada Maryam. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban jahiyya. Dalam surat Maryam kata Allah, wahai Maryam, goncangkanlah, goyangkanlah akar pohon korma, maka niscaya rutop akan jatuh kepadamu. Begitu Maryam mau melahirkan, yang dalam kondisi sakit, maka dia dalam kondisi lapar dan haus. Maka akhirnya dia pun datang ke sebuah pohon korma, dia lapar, lihat rutop di atas banyak tapi dia nggak bisa manjat. Ini orang melahirkan kayak apa? Sakit luar biasa. Maka Allah menyuruh, Allah bisa langsung jatuhkan korma dimakan sama Maryam. Bahkan kalau perlu nggak usah dimakan. Allah bilang Maryam kenyang langsung kenyang, nggak usah makan. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi Allah punya sunatullah. Maka Allah menyuruh Maryam untuk goyangkan apa? Pohon batang akar korma. Nah orang mau melahirkan, kira-kira digoyang, pohonnya goyang atau tidak? Tidak. Kalau ente coba lenti mati terus ente goyang pohon kelapa, ente yang goyang, bukan pala kelapa yang goyang, ente yang apa? Yang goyang. Tetapi Allah tetap menyuruh Maria mengambil ikhtiar. Meskipun sebenarnya tidak bisa menimbul akibat, tetapi Allah ajari harus ada apa? usaha. Maka ingin digoyang, sakit alaiki rutoban jania Maka rutop-rutop pun berguguran dimakan oleh siapa? Madya. Allah suruh untuk berikhtiar. Paham? Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, betapa banyak nabi. Nabi adalah sayyidul mutawakkilin, adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Tidak ada yang lebih tawakal daripada nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab. Nabi mau, pu mau punya anak, Nabi menikah. Ya. Nabi mau perang, Nabi pakai baju perang. Bahkan waktu perang Uhud, Nabi pakai dirain, dua, lap, dua lapis baju perang. Apa? Bilang Nabi e, tidak tawakal. Nabi tawakal, Nabi pakai baju perang. Nabi setiap peperangan, Nabi kumpul dengan sahabat, strategi. Itu ikhtiar atau tidak? Ikhtiar kalau enggak udahlah kita doa saja, enggak usah ikhtiar, tenang aja. Enggak ada Nabi ngajarin bermusyawarah, jadi diskusi taktik bagaimana, bikin kondak. Itu semua usaha Nabi SAW. Padahal dia adalah orang yang paling bertawakal. Dan para sahabat adalah orang yang paling bertawakal. Tapi mereka melakukan sebab dalam rangka untuk e, mencapai tujuan. Dalam rangka untuk mencapai apa? Tujuan. Nabi SAW kalau bersafar, bawa bekal atau tidak? Bawa bekal. Nabi bawa bekal. Ya. Jadi, semua yang dicontohkan Nabi ada sebabnya. Nabi berikhtiar. Bahkan Nabi terkadang menumpuk makanan untuk keluarganya. Dibilang Nabi tidak tawakal. Kok pakai nabung-nabung segala? Nabi ada siapkan makanan buat apa? Si istrinya. Berarti orang yang paling tawakal Nabi Muhammad SAW ternyata beliau juga melakukan apa? Usaha atau akhdu al akhdu bil asbab yaitu ikhtiar bahasa kita yaitu berusaha. Berusaha. Namun ingat Badul asbab, usaha itu, ingat, ini badul asbab, usaha itu, ya, berkaitan berkaitan dengan apa? Dengan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Bukan hati, bukan hati. Yang hati yang ini menyerahkan urusan kepada Allah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari eh, dia menyebutkan tentang definisi tawakal, dia mengatakan definisi tawakal adalah tarku an-nazar ilal asbab ba'da batil asbab. Oh kama qala ya. Intinya maknanya seperti ini. Yaitu tidak melirik kepada kepada sebab sebab setelah melakukan setelah ikhtiar, setelah apa? usaha melakukan sebab. Demikian juga Ibnu Qayyim menyebutkan namanya tawakal adalah al-ittirab wa sukun yang artinya gerakan dan ketenangan. Maksudnya apa? Ini gerakan, ini tenang. Maksudnya apa? Gerakan ini, ente kalau namanya tawakal itu, berusaha bergerak sana sini, paham? Berusaha dengan, bergerak dengan badan. Bergerak dengan badan, dengan tubuh, usaha. Tenang dengan apa? Hati. Tenang kepada Allah, tidak menggantungkan hati kepada sebab. Paham? Jadi namanya tawakal yang sungguhnya adalah melakukan sebab, tapi perkara diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar. Jangankan manusia, hewan pun bertawakal. Makanya Nabi menyebutkan burung bertawakal. Kata Nabi SAW, Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuku tair, takdu khimasan bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut kenyang. Burung berusaha atau tidak? Berusaha dia tidak nongkrong di pohon saja, tapi pagi-pagi dia sudah terbang. Dia sudah terbang. Bahkan sebelum subuh dia sudah bangun. Ya, Manusia masih jalan ngantuk-ngantuk dia sudah berkicau. Kemudian dia terbang berkilo-kilo. Usaha tidak? Usaha terbang berkilo-kilo pulang bawa makanan. Burung aja yang tidak punya akal, secara fitrahnya nuraninya tahu bahwasanya mencari rizki harus beru berusaha. Ente yang punya otak, ya, tidak mau berusaha dapat rizki, ya enggak lah. Saya pernah ceramah seperti ini, kemudian ada yang bantah saya bilang Ustadz, ada ceramah waktu di kapal. Naik kapal, ceramah tentang tawakal. Terus itu ada yang ceramah bantah lagi. Tawakal itu tidak harus ambil sebab, tidak usah ambil sebab. Contohnya, Maryam di eh, kamarnya atau di tempatnya tahu-tahu datang rizki. Zakaria berkata, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana kau dapat rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingin berdalil dengan mukjizat-mukjizat untuk meninggalkan apa? tawakal. Ini Maryam kasusnya beda. Dia perempuan. Kalau ente perempuan di rumah saja datang kue ya itu memang mukjizat namanya. <laughs> ini Maryam di rumah tahu-tahu dia Zakaria mau ngantar makanan sudah ada makanan buat siapa? Maryam. Karena ini memang perempuan tidak harus bekerja di di luar. Dalil terlalu banyak menyuruh kita untuk apa? Berusaha. Dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang Allah kasih akibat tanpa sebab. Itu mungkin. Tetapi setelah kita berusaha, sudah berusaha, ya, tiba-tiba Allah bikin sebab tanpa ada ya, bikin akibat tanpa ada apa? Sebab. Karena yang menentukan akibat adalah Allah. Tapi sejak awal kita sengaja tidak mengambil sebab, sejak awal sudah tidak mau berusaha, maka ini salah. Paham? Jadi saya ulangi, tawakal itu dari atas dua, penyerahan hati kepada Allah dan ini adalah amalan hati. Paham? Kemudian yang kedua melakukan sebab dan ini berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan apa? Jawari anggota badan. Nah, hati Anda tetap harus kepada Allah. Jangan sampai Anda bergantung kepada sebab tersebut. Anda bekerja, Anda berusaha, tetapi hati yang menentukan semua adalah siapa? Allah. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan akibat secara merdeka, tidak mungkin. Allah yang menentukan akibat tersebut, bukan manusia. Bukan manusia. yang menentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan sebab tetapi hati kita kepada Allah. Maka inilah definisi tawakal adalah tidak melirik kepada sebab setelah melakukan sebab. Paham? Al-ittirab was sukun, al-ittirab was sukun yaitu bergerak berusaha tetapi hati tenang. Tidak tenang kepada kepada sebab tetapi tenang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oh, yep. kalau sudah dihapus. Foto aja foto. Nanti catat di rumah. Bisa antum catatnya lama. Tunggu tunggu biar foto sebentar. Itu situ aja nggak apa-apa. Sudah ada. Oke. Okay. uh, kesalahan kesalahan atau penyimpangan penyimpangan terhadap tawakal. Yang pertama, tawakal syirki. Tawakal yang syirik. Akbar. Kedua, tawakal yang syirik kecil. tiga uh, eh, meninggalkan sebab atau tawakal yang kurang yang keempat meninggalkan sebab meninggalkan sebab atau tidak ikhtiar tawakal syirik akbar eh, tawakal dan ibadah hati kata Allah wa 'alallahi fatawakkalu hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala tawakal yang merupakan syirik akbar gampang kita kasih kaidah yang pertama tawakal kepada mayat secara mutlak. Ini adalah syirik akbar. Tawakal kepada mayat tidak bisa apa-apa. Tawakal kepada mayat, maka ini syirik apa? Akbar. Seperti sebagian orang yang pergi ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, bertawakal kepada kubur. Maka bertawakal kepada wali sudah mati, maka ini syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, tawakal kepada yang goib. Baik tawakal kepada jin, baik tawakal kepada wali yang tidak hadir di hadapan dia. Dan ini semua adalah syirik akbar. Seakan-akan wali tersebut melihat dia, seakan-akan wali tersebut mendengar dia. Tawakal kepada yang goib secara mutlak adalah syirik, syirik akbar. Yang ketiga, tawakal kepada makhluk yang hadir yang tidak goib makhluk yang hadir pada perkara yang tidak dia mampu perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah mampu kecuali misalnya tawakal tentang busuk supaya dapat anak. Salah, nanti tawakal. Anak urusan siapa? Allah yang menentukan. Anak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal untuk dapat ampunan di sisi Allah tidak bisa. Yang menentukan mengampuni siapa? Allah. Jangan tawakal sama orang, sama kiai, sama wali supaya diampuni. Enggak. Yang nanti yang bisa yang bisa memaafkan cuma siapa? Wa may yaghfiru dzunuba Siapa yang bisa memaafkan kecuali siapa? Allah. Ini pada tawakal berkaitan dengan agar badai hilang. Ini tidak bisa yang mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tawakal kepada nahkoda misalnya ya. Tidak, ya. Jangan tawakal kepada pilot, apalagi tawakal sama pramugari. Jadi ini tawakal sendiri, tawakal syirik akbar semua. Tawakal syirik apa? Syirik akbar. Paham tidak? Karena mereka tidak berhak untuk ditawakili, Mau tawakal sama mayat bisa apa? Tawakal kepada sesuatu yang goib tidak hadir. Tawakal sama jin tidak boleh. Ya. Tawakal kepada yang hadir tapi perkara yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah makanya juga adalah syirik akbar. Baik. Syirik kecil yaitu tawakal kepada makhluk yang ia mampu. Tetapi hati bersandar kepada makhluk tersebut. Dan ini banyak terjadi. Ini sebenarnya mengatakan nau syirik, itu syirik kecil. Ya. Seperti apa? Contoh, dia bertawakal tentang rizkinya kepada bosnya. Kalau bukan bos saya, saya mungkin tidak dapat rizki. Ya, dalam hatinya ada seperti itu meskipun dia tidak ungkapkan. Seakan-akan dia hanya bisa dapat rizki kalau lewat bos ini. Seakan-akan hanya bisa dapat rizki kalau kerja ini. Berarti dia tawakalnya dalam hatinya tawakal kepada apa? Kepada pekerjaan tersebut. Contoh dia ke dokter, kemudian dia seakan-akan ada kecenderungan hatinya tawakal kepada dokter tersebut. Ini ciri kecil. Saya katakan tadi masalah sebab itu semua berkaitan dengan anggota badan. Hati tetap kepada siapa? Allah. Kita ke dokter, kita berusaha, dokter tolong. Tapi kita tahu yang menyembuhkan siapa? Allah itu baru tauhid. Tetapi kalau mulai hati kita kemudian melirik kepada sebab tersebut, itulah sedikit kesyirikan. Maka seorang harus melatih diri membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Jangan dia bertawakal kepada sebab, tapi dia bertawakal kepada Allah. Paham? Dan betapa banyak kita seperti ini. Banyak atau tidak? Banyak. Kayaknya hanya orang itu yang bisa kasih rezeki. Hanya pekerjaan ini yang bisa membuat kita dapat rezeki. Meskipun tidak ungkapkan, tapi hati kita seakan-akan demikian. Maka itu adalah hanya dokter ini yang bisa menyembuhkan, hanya obat ini yang bisa menyembuhkan. Kalau tidak minum obat tidak bisa sembuh. Kalau obat-obat minum obat, yakin dengan obat ini ya. Yakinnya bukan kepada Allah, yakinnya kepada apa? Obat. Situlah ada syirikan. Obat sebab untuk kesembuhan, benar. Ya. Maka ini perlu melatih diri agar kita terhindar daripada syirik asgar. Paham? Baik. Yang ketiga namanya tawakul tawakal tawakul qasir. Tawakal yang kurang. Yaitu ini tidak salah, tetapi kurang sempurna. Ya. Yang kurang sempurna. Yaitu hanya tawakal kepada perkara-perkara yang perkara-perkara tertentu. Sementara pada perkara-perkara yang besar, perkara yang besar tidak tawakal. Banyak orang banyak orang tawakalnya ya. Banyak orang kalau bicara tawakal tawakal maksudnya apa? Maksudnya tawakal dalam dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki. Kamu harus rizki, tawakal kalau cari rizki. Benar atau salah? Benar. Kamu harus tawakal kalau cari jodoh. Benar atau tidak? Kamu jangan jomblo aja, tawakal. <laughs> Berusaha. Jadi yang dijadiin tawakal ini, tawakal cari rizki, tawakal jodoh, tawakal tatkala sakit. Ini benar, ini tidak salah. Tapi di sana ada perkara-perkara yang kita lebih tawakal seperti ibadah, tatkala sholat, tatkala haji, tatkala dakwah. Ini perkara yang besar. Jadi tawakal kebanyakan orang menyangka hanya perkara dunia. Padahal tawakal itu juga berkaitan dengan perkara apa? Ibadah. Dan tadi kita sebutkan di awal pengajian banyak ayat yang mengkaitkan antara tawakal dengan ibadah. Ia kana abud wah ia kana sedain. Hanya kepada engkau beribadah, hanya kepada engkau kami bertawakal. Pak buduhu watawakal alaih. beribadalah dan bertawakal kepada Allah. Allah gandikan adalah tawakal dengan ibadah. Watawakal tawakkal ala azizir rahim. Alladhi yarauka hina taqum. Wa taqullubaka Innahu samiul alim. Bertawakal kepada Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang sujud, sedang salat. Jadi kita harus tawakal, haji tawakal, salat tawakal, ya. Bersedekah kita serahkan kepada Allah tawakal, apalagi dakwah. Makanya para anbiya mereka dulu bertawakal dalam dakwah. Kata Allah, para anbiya berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana." wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada kata para nabi? Ya. Wa qad hadana subulana Allah telah memberikan kami petunjuk kepada jalan-jalan yang benar. Sungguh kami akan sabar dengan gangguan kalian. Para nabi menunjukkan kami tawakal dalam apa? Dakwah. Kita dakwah perlu tawakal. Tawakal dalam dakwah, tawakal dalam menyampaikan, tawakal dalam berusaha, tawakal serahkan kepada Allah. kata wakal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Kata Allah kepada Nabi SAW, bertawakallah kepada Allah. Wahai Muhammad, sungguhnya kau berada di atas kebenaran yang nyata. Allah suruh Nabi bertawakal dalam apa? Dakwah. Jadi jangan disangka tawakal hanya pada perkara dunia. Dalam ibadah juga perlu apa? Tawakal. Antum dakwah perlu tawakal. Antum umroh perlu tawakal. Antum haji perlu tawakal. Antum sholat tawakal kepada Allah serahkan. Ya Allah, saya ini sholat penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa sholat khusyuk kecuali dengan pertolongan. Itu menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ini tawakal yang kurang sem sempurna yaitu membatasi tawakal hanya pada perkara apa? dunia. Paham? Berapa menit lagi azan? Tidak lanjutin. Kesalahan yang keempat, meninggalkan sebab. Sebagian orang menyangka namanya tawakal yang sempurna itu tidak melakukan sebab. Itu berarti terbukti Ente memang menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan lakukan sebab. Sampai sebagian orang, siap terusak cerita, sebagian orang buat cerita-cerita supaya kaedah tawakal dibuang. Sebagian orang, dengarlah ikhwan, ada teman kita, dia ingin berdakwah, maka dia pergi meninggalkan istrinya. Dia tidak kasih uang, tidak kasih beras, tidak kasih apa-apun di rumah. Terus yang ditinggalkan apa? Cuma panci sama batu. Disuruh masak, terus berangkatlah dia berdakwah Istrinya bingung, bagaimana caranya? Sudah kamu masak saja, tawakal sama Allah. Betul, taruh tungku kasih batu, jadilah nasi. Masya Allah. Ini cerita seperti ini, membuang semua kaedah, paham? Nabi yang berusaha, nah ini semua lupa. Orang akhirnya terpesona dengan cerita yang belum tentu benar, melupakan semua dalil yang kita bacakan tadi puluhan dalil semuanya habis semuanya. Eh, subhanallah. Apa benar begitu? Tawakalnya enggak benar. Ya, saya punya kawan. Ya, kawan teman. Dia seperti itu, dia pergi, tinggal istrinya aja, dia tawakal, pergi. Istrinya tidak ada Ya Akhirnya istrinya telepon tetangga-tetangganya, istri-istri kita ditelepon, kawan-kawan bantu ya. Suaminya sedang pergi entah kemana. Ini salah. Ente tawakal itu harus berusaha. Harus berusaha. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan suatu kisah tentang orang yang ingin membuktikan dia sangat tawakal. Jadi dia pergi berjalan melewati uh, gurun pasir. Dia tidak bawa bekal untuk buktikan bahwasanya Allah bisa kasih dia rezeki tanpa apa ada usaha. Tetapi di tengah perjalanan dia bawa benang. Maka orang-orang tanya, ente kenapa nggak bawa bekal? Saya ingin buktikan bahwasanya apa saya bertawakal. Karena ada rizki meskipun saya tidak bawa bekal. Tapi kenapa yang tidak bawa benang? Ini benang siapa tahu baju saya robek, saya harus jahit. Kalau saya nggak jahit nanti aurat saya kelihatan. Nah itu namanya sebab. Yang harusnya nggak usah bawa benang. Robek ya sudah nanti tersambung sendiri. <laughs> Jadi sebenarnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan sebab itu bertentangan dengan bertentangan dengan dengan syariat, akal, dan realita. Is, kenyataan. Kenyataannya semua orang pasti melakukan sebab. Ente saja ingin dapat rezeki dengan tawakal. Tawakal itu sebab untuk dapat rezeki. Oh iya atau tidak? Yakin. Kalau yakin, minta kepada Allah. Bukankah doa itu sebab? Sebab. Bukankah yakin itu apa sebab? Husnuzon kepada Allah itu apa? Sebab. Gak mungkin orang melakukan suatu tambah sebab. Azan kah? Azan dulu. sih. Hah? Belum. Diam, cukup. Baik. Jadi tidak mungkin ada orang uh, tidak melakukan sebab. Secara akal nggak masuk akal, secara syariat menjadi syariat, secara kenyataan juga nggak mungkin. Disebutkan ada seorang, dia tinggal di suatu kamar orang-orang miskin dan di situ setiap hari ada orang datang antar makanan datang ke tempat orang miskin tersebut, diketuk pintunya, dikasih makan. Karena mereka tempat orang miskin. Datangi, datangi, datangi. Maka dia ingin ke situ dan dia ingin buktikan bahwasanya rezekinya akan datang kepada dia tanpa ada usaha. Maka dia pun masuk ke kamar tersebut. Maka datanglah orang-orang yang kasih sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dikasih. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia diam, mau jawab. Kalau dia jawab berarti dia berusaha. Alah. Akhirnya hari pertama dia tidak dikasih makan. Lapar dia. Sabar. Yakin Allah akan kasih apa? Rezeki. Besoknya datang lagi ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas kamar dia Assalamualaikum. Dia nggak mau jawab. Ada orang. Udah enggak usah. Hari kedua dia lapar. Udah lapar puncak. Tapi dia yakin Allah pasti kasih apa? rezeki. Hari ketiga dia sudah punya punya lapar, dia ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamar temannya. Assalamualaikum. Kasih. Pas kamar dia. Assalamualaikum. Dia nggak mau jawab. Yang nggak ada orang. Akhirnya dia. <clears throat> Lu ada orang. Hmm, itu usaha tau nggak? <laughs> saya dengar cerita ini dari seorang syekh benar atau tidak Allah alam. Ya. Tapi maksud saya Usaha itu pasti tidak mungkin orang tidak berusaha. Barang siapa yang ingin mencapai tujuan tanpa usaha itu orang yang tidak beres, akalnya terganggu. Akalnya ter terganggu. Bagaimana Allah sudah menciptakan sunnatullah, ente ingin dapat hasil tanpa ada usaha. Orang yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Kecuali Anda dalam kondisi terdesak, tidak bisa apa-apa, yakinlah Allah bisa bikin akibat tanpa usaha. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, dilemparkan di api, ya sudah mau apain? Dia cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah tolong dia. Contoh Maryam tadi di kamar saja, ya sudah perempuan masa mau kerja sana sini, Allah kasih apa? Rizki. Betapa sering orang tidak sudah pasrah, ternyata Allah berikan apa? Hasil. Saya pernah ketemu seorang di daerah Jawa, Pas saya ceramah tentang tawakal, kemudian dia bilang benar Ustaz kata antum. Saya sakit sampai kanker, saya sampai operasi bolak-balik, robek lagi. Di, tapi dia buka perutnya bekas jahitan sampai banyak karena sering dibongkar jahit, bongkar jahit. Tatkala duit saya tinggal sedikit, saya sudah operasi berapa kali. Mungkin diambil dagingnya, tutup lagi, tumbuh lagi dan begitu. Akhirnya waktu itu ada seorang wanita soleha, wanita tersebut eh, istri saya kenal. Kemudian dia nasihati saya, dia bilang sudahlah kamu puasa aja, ya sisa sisanya bersedekah dengan niat untuk apa? kesembuhan. Karena dokter semua sudah tidak bisa. Dan dokter mengatakan umurmu tidak sampai tiga bulan lagi. Subhanallah saat itu benar-benar tawakalnya tinggi kepada Allah dan dia berusaha dengan sebab yang lain, dengan bersedekah dan puasa. Sembuh. Akhirnya apa? Sembuh. Allah bisa bikin akibat tanpa apa? Tanpa sebab. Tapi Anda harus berusaha dulu. Anda berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, tidak ada jalan bisa jadi Allah kasih kesembuhan tanpa ada sebab yang mungkin Anda lakukan. Allah alam bisawab. Ya. Azan dulu, baru kita buka tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan. Kita lanjutkan dua minggu lagi. Ya, ya minggu depan libur ya. Baik. Ada yang lupa saya ingatkan bahwasanya kalau seorang bertawakal mengambil sebab harus sebab yang syar'i atau yang mubah. Sebab yang syar'i dengan atau sebab yang diperbolehkan, bukan sebab yang haram. Contoh berobat dengan khamr nggak boleh. Berobat ke meskipun sembuh tidak tidak boleh. Ya, misalnya menghilangkan kemungkaran dengan melakukan keonaran maka tidak tidak boleh. Ingin benahi mungkar tapi menimbulkan banyak orang yang tewas maka tidak boleh. Paham? Jadi Eh, sebab yang diperbolehkan maksudnya sebab yang syar'i atau sebab yang diperbolehkan. ataupun sebab yang diharamkan atau sebab yang kemudaratan maka tidak diperbolehkan. Ada kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Termasuk penyimpangan tawakal. E, memutlakan perkataan seperti ini saya rasa kurang tepat ya. Karena yang menentukan hasil adalah siapa? Allah. Benar Allah menilai usaha, jadi bagaimanapun yang menentukan hasil adalah siapa? Allah. Betapa banyak orang berusaha berdagang tahu-tahu kemudian akhirnya bangkrut. Dia ya sudah usaha. Kita orang mengatakan usaha tidak pasti. Karena kan dia berkata usaha pasti menghasilkan hasil. Maka perkataan tidak jangan, jangan ucapkan demikiannya. Dia bilang insya Allah kalau orang berusaha akan ada hasilnya. Karena kita husnudon kepada Allah. Tapi mengatakan usaha pasti menghasilkan hasil tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Betapa banyak orang berusaha tidak, banyak orang nikah tidak ingin punya anak, nggak bisa punya anak. Dia sudah menempuh usaha yang benar. Ya. Jadi kita bilang orang berusaha, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau mengatakan pasti maka jangan. Ustaz saya tertarik pada seorang ahwat. Dan saya rasa ahwat tersebut juga tertarik pada saya. PD-nya. Dan saya berencana mengkhidbah sebentar lagi setelah selesai masa pendidikan kerja saya. Namun mengapa setiap saya mengetahui amalan-amalan soleh yang dilakukan akhwat tersebut, saya merasa minder, merasa kurang pantas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah tetap saya harus mengkhidbahnya? Ya kalau dapat wanita soleh itu itu kenikmatan. Ya, kata Nabi Fadfar bidatiddin taribat yadak. Carilah wanita yang solehah, yang memiliki agama, kalau tidak kau akan rugi. Kalau kita tahu calon kita wanita solehah, ya kita berusaha juga uh, sinkronisasi, kita juga berusaha untuk beramal soleh. Ya, maka wanita seperti soleh ini jangan ditinggalkan ya. Kita apa namanya? uh, kalau dia suka alhamdulillah. Tapi coba dulu siapa tahu tidak suka. <laughs> Sebagian orang terkadang GR aja. Mudah-mudahan dimudahkan. Kalau terbaik insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ada seorang kecanduan kopi, dia tidak bersemangat dalam sesuatu kecuali setelah minum kopi. Sampai saat asam lambung tetap dia minum kopi. Bagaimana keadaan tawakal orang ini Ustaz? Tidak ya, boleh kalau kita tahu ini mudarat, kita jangan tawakal seperti itu ya. Ya. Sudah tahu bahwasanya lagi asam lambung kalau minum kopi tambah parah, maka jangan kita paksakan bismillah ya. Bismillah, saya tawakal. Ini tawakal salah. Tawakal tadi harus yang syar'i. Ini enggak syar'i karena ini menimbulkan apa? Kemudaratan. Ya. Eh, kecuali misalnya nggak ada minuman lain kecuali kopi, ya itu lain lagi. Ya, sudah tawakal, nggak ada lagi mau apa lagi. Tapi kalau ada minuman yang lain, ya ente ikut hawa nafsu bilangnya tawakal, padahal hawa nafsu. Bolehkah anak mengajak teman anak yang non muslim beragama Buddha ikut kajian karena anak ingin mengajak dia masuk agama Islam? atau harus menunggu teman Anda menjadi mualaf dulu. Tidak, silakan aja nggak ada masalah. Tapi diberikan pakaian yang sopan ya. Kalau perempuan misalnya lewat pinjamkan jilbab karena nanti lewat dilihat oleh banyak laki-laki ya. Bilang sementara ini kita mau masuk masjid. Tidak apa-apa, ada masalah. Nabi pernah mengikat orang kafir di mana? Di masjid ya, sebagaimana pernah kita jelaskan. Imam bin Usal yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang yang bermaksiat di kala sendirian. Doakan anak agar terhindar dari pelaku tersebut. Ini musibah zaman sekarang. Kala internet e, terbuka, seorang bisa melihat apa saja, seorang bisa e, googling, bisa browsing apa saja yang tidak dia lihat. Maka sangat dituntut seorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tatkala bersendirian dan itulah bukti takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah kecanduan. Seperti melihat gambar-gambar yang haram, ya, video porno atau klik-klik porno itu candu ya. Kecanduan bahkan kecanduannya terkadang lebih parah daripada candu morfin atau candu rokok dan yang lainnya. Dan otak merekam sebagaimana saya baca otak itu merekam. Kalau dia sudah sering maka dia akan selalu candu ingin melihat seperti itu. Kalau tidak dia akan gelisah. Bagaimana candu orang merokok tidak merokok dia gelisah, orang kalau morfin tidak morfin dia apa? Jadi saya sudah kecanduan. Cuma candu untuk niat ini lebih parah daripada candu-candu yang lainnya. Maka untuk bisa berhenti daripada itu, pertama dia menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, sholat malam, minta agar dihentikan, agar Allah menghentikan perbuatannya. Terus dia selalu bertobat. Kalau dia terjerumus lagi, jangan pernah berhenti untuk apa? Bertobat kepada Allah. Terjerumus lagi bertobat kepada Allah sampai dia bisa melepaskan itu semua. Kemudian dia berusaha meninggalkan misalnya sebulan atau dua bulan atau tiga bulan. Kalau dia bisa bertahan sebulan, dua bulan, tiga bulan, seperti orang tidak merokok, dia bisa bertahan sebulan tidak merokok, niscaya kecanduan itu mulai apa? Luntur. Mulai luntur. Kapan naik lagi candunya kalau dia bergaul sama orang-orang yang tukang rokok? Mulai. Mulai masa lalunya, nostalgianya muncul lagi. Ih, rokok enak ya. Uh. Akhirnya dia merokok lagi, repot. Orang minum khamar kecanduan. Kalau dia sudah tinggalkan sebulan dua bulan, candunya mulai hilang. Bahkan bisa hilang sama sekali. Tapi kalau dia bergaul sama orang yang candu, dia akan minum bir lagi. Orang yang suka nonton film porno, dia hal yang haram, dia mungkin kalau dia tidak melihat selama dia tahan diri, pokoknya tidak boleh selama sebulan saya sudah nazar, saya tidak akan melihat. Kalau saya melihat saya akan sedekah lima juta, misalnya. Kemudian dia berhenti. Hati-hati, dia harus menurut jaga pandangan matanya. Sekali-sekali dia coba-coba, ah ingin lihat lagi, nostalgia kembali lagi seperti semula. Maka seorang berjuang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jomblo obatnya menikah. Ente lihat begini pun gak apa-apa kalau sudah menikah ya. ya. Mata ente dikasih ini lihat tidak apa-apa. Tapi kalau ente lihat di internet haram. Haram. Akan merusak kekhusyuan Anda, akan merusak ya bagaimana antum bayangkan tiap hari orang mungkin orang kecanduan lihat nggak usah banyak-banyak. Tiap hari dia nonton yang haram lima menit saja. Tiap hari. Sebulan sudah berapa menit? Lima kali tiga puluh. Setahun sudah berapa menit? Bagaimana yang setiap hari sejam nonton? Dua jam nonton. Kemudian berbulan-bulan tahu-tahu dia meninggal di hari kiamat. Ditampakkanlah hasil tontonannya selama bertahun-tahun. Mengerikan. Saya pernah nonton ada klip ada orang yang sampai kecanduan nonton film porno sampai belasan tahun. Belasan tahun. Jadi dia benar-benar buang waktu, waktu yang berharga dia habiskan untuk hal yang yang haram. Maka dia harus menangis minta kepada Allah. Jangan sekali-sekali kalau dia sudah hilang kecanduannya, jangan sekali-sekali coba-coba lihat-lihat. Maka semua yang mengarah kepada itu tinggalkan. Jangan nonton film-film bioskop. Karena tak kali lihat film bioskop, mungkin tidak porno seperti film porno, tapi mulai terbuka sedikit-sedikit, mulai ada nostalgia dia muncul lagi. Akhirnya dia sedikit-sedikit kembali lagi seperti semula. Bergaul sama yang jomblo nikah lah Saya nggak usah banyak omong. Yang jomblo apa? <laughs> Nikah. Ya, kalau sudah nikah, insya Allah ente silakan berfantasi sama istri ente dengan yang yang halal. Ya. Yang semuanya kembali kepada Allah, maka banyak berdoa, minta kepada Allah, zikir pagi petang, bergaul yang benar, jaga pandangan, maka mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan anda dari perbuatan yang tidak baik ini. Dan hati-hati, sudah banyak orang lagi melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya di saat dia